ada beberapa masalah penting fawaid yang pertama ketika Allah sebutkan ayat ini tentu konteksnya celaan kepada Yahud dan Nasara utul kitab mereka diberi ilmu, diberi syariat dan itu kemuliaan besar. Tapi masih saja beriman kepada jibet dan tauhid, maka termasuk keganjilan, termasuk hal yang aneh besar. Seorang hamba diberi bagian dari ilmu syar'i diberi taufik semula itu kebaikan baginya tapi masih saja mengimani hal yang paling bertentangan dengan ilmu itu sendiri ilmu tauhid karena ilmu tauhid ilmu yang tertinggi yaitu iman mereka kepada jibet dan tauhud tauhid waqad alimna ma'nahuma yang kedua ketika Allah sebutkan utul kitab Yahud wan Nasara diberi kitab atau bagian dari kitab dan itu telah lalu hukuman tersendiri dari Allah terhadap mereka. Tidak semua ilmu kitab diberikan ke mereka, tetapi Allah sebutkan nasiban minal kitab sebagian saja dari Alkitab dan diharamkan mereka dari keseluruhan ilmu Alkitab karena kemaksiatan mereka. Itu pun ilmu yang diberikan kepada mereka tidak menyelamatkan mereka dari maksiat. Dan ini penting. Ya ikhwata, ya abnai talabah bahwa ilmu tidak menyelamatkan orangnya dari kemaksiatan bal minad dalalah bahkan tidak menyelamatkan orangnya dari kesesatan artinya tidak jaminan bagi kita semua tidak terkecuali kalau kamu sudah punya ilmu, faham ilmu, faham al-haq, berarti kamu selamat dari kesesatan. Lah, tidak ada jaminan ilmu menyelamatkan kamu, menyelamatkan kita semua dari maksiat, dari penyimpangan, dari kesesatan. Dan berapa banyak orang yang disesatkan dalam keadaan dia di atas ilmu. Adallahu Allahu ala ilm. Disesatkan dalam keadaan dia orang yang berilmu bukan orang jahil. Tahu banyak bahkan dari ilmu. Kam wa kam. Dari semenjak zaman dahulu, zaman salaf terharamkan dari ilmu uh, afwan, terharamkan dari kebaikan padahal ilmu dia dapati, dia punyai. Maka jangan kamu percaya diri Jangan kamu pede dan santai hanya karena sudah tahu ilmu. Aku sudah kuasai ini. Aku sudah paham ini. Gak akan sesat. Gak akan menyimpang. lah al maksum man Allah. Yang selamat hanya yang Allah selamatkan. Bukan ilmumu. Tapi taufik dari Allah. Mintalah selalu. Doa agar Allah selamatkan. Yang ketiga Ayat ini pula mengajarkan pengingkaran kepada jibet wotohud. Karena disebutkan dalam siak dam. Konteksnya celaan. Maka pantasnya dan itu yang seharusnya jibet maupun tohut diingkari, dibenci dan ditinggalkan, ditahdir, dijelaskan kepada umat. Tidak boleh dibenarkan apalagi naudzubillah dibela dan diperjuangkan. Yang keempat telah lalu penjelasan dari mualif sengaja beliau bawakan ayat ini kalau Yahudi dan Nasara beriman terhadap jibat wa tauhid sementara Allah dan Rasul menyebutkan terutama Rasulullah dalam hadis latattabi'unna sunana man kana qablakum kalian mengikuti pasti mengikuti langkah ajaran umat-umat sebelum kalian Yahud dan Nasara jika mereka beriman kepada jibat wa tawud, artinya kalian pun dari umat ini pasti ada yang beriman kepada jibat wa tawud. makanya oleh mualif dibawakan ayat ini dalam bab anna ba'dha hadhil ummah ya'budul awzan Pasti sebagian di umat ini ada yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di ayat kedua di dalam bab Qala rahimahullah Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alai wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil Maukah aku tunjukkan, aku kabarkan kepada kalian yang lebih jelek balasannya bagi mereka di sisi Allah yaitu yang Allah laknat Allah murkai billah nasallallahu alafiyah dan Allah jadikan mereka monyet dan babi dan penyembah-penyembah tauhid mereka orang yang jelek tempat kembalinya dan lebih sesat jalan mereka. Yaqulu ta'ala li nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Qul ya Muhammad Ayat ini Allah tujukan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan wahai Muhammad kepada mereka Hal ukhbirukum bi jazain 'inda Allah yaumal qiyamah mimma tadunnunahu bina. Mau aku kabarkan kepada kalian yang balasannya di sisi Allah kelak di yawmul qiyamah jauh lebih buruk dari yang kalian sangka terhadap kami, kami mukminin, kami muwahidin, orang-orang yang bertauhid, yang beribadahnya kepada Allah, yang berdakwah, menyeru dan mengajak untuk bertauhid ibadahnya untuk Allah, mengingkari segala kemusyrikan, segala ketuhanan dan ibadah kepada selain Allah, kalian kira kami ini jelek dan di akhirat nanti akan celaka karena menyalahi ajaran leluhur kalian itu dugaan mereka musyrikin maka Allah perintahkan kepada Rasulnya kabarkan kepada mereka sampaikan wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mau aku kabarkan kepada kalian yang justru lebih buruk balasannya nanti di umul qiyamah di sisi Allah lebih buruk jauh dari yang kalian kira pada diri kami Wahum antum ayuhal mutasifun bihadihi sifat. Yaitu kalian yang tersifati di dalam ayat ini seperti yang Allah sebutkan man la'anahullah Allah yang Allah laknat ay ab'adahu min rahmatih Allah jauhkan dari rahmatnya wa ghadiba alai Allah murkai ai ghadaban la yarda ba'dahu abada murka Allah kepada mereka yang mana kemurkaan itu tidak akan mendatangkan keridoan Allah kepada mereka untuk selamanya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Allah jadikan dari mereka monyet dan babi وقد قال الثوري عن علقمة ابن مرثد عن المغيرة ابن عبد الله عن المعرور ابن سويد إن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود كان رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردات عن القردات والخنازير Rasulullah ditanya tentang monyet dan babi. Ini dari mana ini binatang-binatang keji dan wasah najis, babi, haram bahkan. Ahia mimma masakhallah apa itu termasuk dari turunan orang-orang yang Allah masakh Al-masakh perubahan ciptaan. Ini seperti Yahudun Nasara. Ini ditanya Rasulullah monyet yang ada di zaman Rasul, babi-babi yang ada di zaman itu, apa ini turunan anak-anak keturunan monyet babi yang dulu leluhur mereka adalah Yahudi Nasara yang dirubah ciptaannya oleh Allah? Ini turunannya sekarang kita lihat ini monyet babi ini Faqala maka Rasulullah sebutkan Innallaha lam yuhlik kauman Au qala lam yamsah kauman Fayaj'alu lahum nasla wala aqibah Allah kalau menghancurkan suatu kaum Atau lafadznya Kalau sudah memasak suatu kaum rubah ciptaannya oleh Allah jadi babi dan monyet maka Allah tidak akan jadikan pada mereka keturunan Wa innal qiradata wal khanazira kanat qabla dhalik. Tetapi yang kalian lihat monyet, babi, layaknya binatang itu jauh sebelum itu sebelum adanya masakh Yahudi dan Nasara ini sudah ada monyet dan babi. Tapi kaum ini begitu Allah masakh ya sudah Allah nggak jadikan keturunan pada mereka sehingga ke, mereka mati ajalnya datang ya sudah mati mati selesai nggak ada turun temurun dari orang yang Allah rubah ciptaannya semula manusia menjadi monyet dan babi. Nah, wahada min rahmatillah. Hatta orang yang durhaka semacam itu ya hanya mereka yang Allah adab Allah masak. tidak Allah jadikan turunan atau anak turun temurun dari mereka Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya terkait Yahud dan Nasara bukan ini tapi ayat lain di Al-Baqarah terkait ashabus sabt yang di hari Sabtu dilarang oleh Allah untuk ambil ikan. Walhasil ta'lamun bagaimana makarnya Yahud hilah Yahud Jumat mereka pasang jala Ahad mereka ambil Dan Sabtu memang banyak-banyaknya ikan Dan itu ujian tersendiri Ibtila dari Allah Imtihan Bahkan disebutkan kalau hari Sabtu itu permukaan laut Itu hampir tidak terlihat air yang terlihat punggung-punggung ikan saking banyaknya gemes orang nelayan dan mereka yang pencahariannya cari ikan jual tapi dilarang mereka hari Sabtu Ahad Jumat tidak sebanyak itu hal muhim dan ini pun pelajaran terkadang pada yang dilarang oleh Allah yang diharamkan dalam syariat Justru itu yang besar godaannya. Ibtila. Itu yang menjanjikan dalam tanda kutip. Banyak keuntungannya. Waktu azan misalnya. Rame-ramenya apa pembeli. Pada datang langganan-langgananmu. Waktu kamu harus tutup tinggal untuk sholat. Ibtila. Ujian dari Allah untuk dilihat siapa yang sabir tetap menjalankan perintah Allah siapa pula yang dusta syahid karena mereka melanggar ini dirubah oleh Allah dimasak menjadi monyet dan babi sebelum itu tentunya orang-orang yang beriman dan tidak mau mereka pindah kampung meninggalkan kaumnya yang Bangkang seperti itu, pindah kampung sebelah. Biasanya hari Ahad rame di kampung itu, karena Sabtunya dapat ikan banyak. Ahad diambil, banyak ikan, rame pasar ikannya, wow, gemuruh. Pada suatu hari Ahad kok sepi. Kemana ini orang-orang? Gak mungkin. Biasanya rame kampung sebelah ini. Walhasil yang di kampung sebelahnya yang dulunya bersama mereka pindah manja tembok untuk mengintip melihat kemana ini orang-orang. Ternyata mereka lihat sudah tidak ada manusia. Yang ada adalah monyet dan babi. di masa kala Allah. Dari mana itu mereka ketahui? Dari pakaiannya. Ini masih dikenali. Dan masih pakaian mereka. Duh, itu fulan. Ya, kenal orang dulunya hidup bersama mereka satu kampung. Itu kan pakaiannya fulan. Itu fulan, fulan, fulan. Sekarang jadi babi, yang itu jadi monyet. Al-muhim al-masah hatiqi. Menunjukkan masah betul-betul masah. Dirubah oleh Allah. wah wahakada. Hukuba. Balasan dan hukuman dari Allah. Al-Muhim seperti yang Rasulullah sebutkan hadis di Muslim kalau Allah masak suatu kaum tidak Allah jadikan keturunan dari mereka. Tapi sebelum itu. Qala al-Baghawi fi tafsirih qul ya Muhammad hal unabbiukum ukhbirukum bisyarrin min dhalika ya'ni qauluhum lam nara ahla din aqalla hadzan fid dunya wal akhirah minkum. Ini ucapan Yahud dan Nasara. Bahwa kami nggak pernah tahu ahluddin orang beragama tapi minim sekali keuntungannya di dunia, kebahagiaannya. Nggak ada kemenangannya kelak di akhirat. Waladinan syarun min dinikum bahkan kami nggak tahu ada agama yang lebih buruk dari agama kalian ini Islam, tauhid. Fadzakara jawab bila tidak Maka disebutkan jawaban terhadap mereka ini dengan lafaz ibtida kakaulihi kul afa unabi ukum bisharim mendalikum annar. Di sini Allah sebutkan bisharim mendalika mathubatan indallah man la'anahullah Allah mau yang aku sebutkan dari yang kalian duga kepada kami tadi seperti itu yang lebih buruk balasannya di sisi Allah kelak di umul qiyamah bahkan di dunianya sebelum itu yang Allah laknat, Allah murkai, Allah rubah ciptaannya menjadi monyet dan babi dan seterusnya. Wa qauluhu mathubatan thawaban wa jazaa. Mathubah Maknanya sawab dan jaza balasan. Nusiba alat tafsir dimansubkan masubatan sebagai tafsir penafsiran dari kata yang sebelumnya. Kul hal unabbiukum bisyarrin min Mau aku kabarkan kepada kalian yang lebih buruk seperti orang bertanya apa yang lebih buruk nah, ini perlu ditafsirkan lebih buruk ini perlu ditafsirkan penafsirannya ini masubatan dia dinasebkan mensub karena bentuknya penafsiran terhadap bisharin min Indallah man Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir fal qirada ashabus sabt qirada monyet ini ashabus sabt tadi ikan wal khanazir kuffar ma'idati Isa adapun babi ini kufar yang mengingkari makanan yang mereka minta kepada Nabi Allah Isa. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Ternyata mereka kufur tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ali bin Abi Talha an ibni Abbas annal maskhain kilahuma min ashabis sabat. Riwayat lain dari Ibnu Abbas dari jalan Ali bin Abi Talha Hmm, dua masak yakni monyet dan babi keduanya terkait ashabus sabt yang ikan tadi. Dari mereka ada yang dijadikan monyet, ada yang dijadikan babi. fashabahum atau fashababuhum musikhu qirada wa masyayikhuhum musikhu khanazir yang pemuda-pemudanya Allah rubah menjadi monyet yang orang-orang tuanya dari ashabus sabat Allah rubah menjadi babi. Alhamdulillah. Asyahid dari semua ini untuk menjelaskan bahwa al-masah hakiki. Karena ada sebagian orang yang jahil terhadap ilmu mengatakan yang dimaksud masah itu sifatnya. Orangnya tetap manusia, ciptaannya ciptaan manusia. Tetapi eh, yang dimaksud sifatnya watak dan tabiatnya seperti babi, rakus, ambisi, seperti monyet, ini itu kejam, jahat, nggak kenal teman dan seterusnya. Wah ada batin. Seperti yang Allah sebutkan, seperti yang Rasul sebutkan, seperti yang Aimat tafsir sebutkan. Dan itu ma'ruf dalam nusus. Selain ini pun seperti yang Rasulullah ancamkan sallallahu alaihi wasallam, makmum yang mendahului imamnya akan Allah masakh Allah rubah kepalanya menjadi kepala himar. Waliyadzubillah. Karena mendahului imamnya, imamnya belum sempurna rukuk dia rukuk duluan imamnya belum turun sujud dia turun sujud duluan dan seterusnya akan dirubah kepalanya menjadi kepala keledai ya dan itu hakiki ancaman hakiki oleh karena itu Aima sebutkan dan terjadi di zaman eh, sebelum ini dari sebagian muhadithin yang kalau menyampaikan hadis dia dibalik hijab, dibalik tabir. Alhasil ketika ditanya, ketika orang semakin penasaran, dia sebutkan karena malu wajahnya dirubah menjadi keledai karena dulu dia sholat selalu mendahului imamnya. Falyattaqillah al-abad Membuat seorang hamba lebih bertakwa, takut kepada Allah Melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Wa abada tawud Ay wa ja'ala minhum Man abada tawud Ay ata'a syaitan Fima sawwalalah Nah, ini dia sembah, dia taati syaitan pada bisikan dan godaannya. Dan itu ibadah. Ketaatan seseorang kepada selain Allah hingga godaan dan bisikan syaitan pun dia turuti ketika itu bertentangan dengan syariat Allah fakat abadahu berarti dia telah nyembah telah ibadah makanya Allah sebutkan wa abada tauhid dari mereka ada yang Allah jadikan penyembah-penyembah tauhid qara'a ibnu mas'ud wa abadu at Ibnu Mas'ud bacaannya abadu dengan jamak abadu atau hud. Wa Hamzah wa abudat tahud bi dhammil ba wa dengan domahnya ba abud dan majrurnya ta karena mudhof ilai abada abuda atau huti arada al abad yakni para buddha para penyembah abad wahuma lugotan dan ini dua lugo abad bijazmil ba abad ab dun dengan ba sukun abdun wa abudun bidhammiha dengan domahnya ba dua-duanya ada dalam bahasa Arab abdun dan abudun mislu sab'un wa sabu'un sama seperti sab' dan sabu' Wa qara al-Hasan wa abd tawud alal wahid sebagai mufrad abd. Kalau ini jamak abadat tawud atau abudat tawud. Dan perbedaan Kiro'ah Bacaan Quran Ma'ruf di dalam kiro'at Salah satu Tetapi tentunya ada kaidah-kaidah yang Dipakai nggak sembarang Kiro'ah kemudian bisa Ada perbedaan di situ. Tapi kiraatus sab'ah kaidah ma'ruf yang ulama sebutkan selama itu tidak bertentangan dengan rosem Uthmani. Kiroa tersebut tidak bertentangan dengan rosem tulisan Uthmani. Maka tulisan Quran itu nggak sembarangan. Tulisan Quran itu nggak sembarangan. Bagaimana tulisan itu bisa mencakup seluruh kiroa yang ada. Seperti ini misalnya abada wa ja'ala minhum kira khanazir wa abadat tauhud wa abudat tohut, wa abdat tauhud semuanya tidak bertentangan dengan ain ba dal kiraannya bisa macam-macam tulisan ini rosem ini ain ba dal mencakup dan menerima seluruh kiroah yang ada Wah kata yang lain. Misalnya di salah satu kiroah kalau di hafaz kiroah kita wahuzzi ilaiki Maryam bijid bijid'in nakhlati tusaqib alaiki rutaban janiyah demikian tusaqib ta sin alif qaf ta tusaqit alaiki dari saqata yusaqitu tusaqit alaiki berguguran kurma-kurma itu kalau kamu goyang pohonnya dalam kiroa lain dan itu juga dibenarkan oleh rasem ini dibaca wahuzi ilaiki bijid'in nakhla bijid'in nakhlat nakhla di akhirannya ada tak tak marbutor nakhlati awalan huruf mudharaah tak juga tusakit. di kiraah salah satu kiraat tak jika bertemu baik itu isim atau fiil bisa diidghamkan sehingga mereka baca Wahuzi huzzi ilaiki bi jid'in nakhlat tasaqat nakhlatta madhum Diidromkan taknya nakhlati ke taknya tasakot kemudian tusaqit pun dibacanya tasakotu tafa'alu Tasakotu dan bacaan tulisannya tetap Tasakotu nggak berbeda Walaupun kiroahnya beda. Dan banyak yang semacam itu. Di Yusuf waqalat haitalat waqalat haitulat waqalat hitalat waqalat hitalat. Tulisan sama. Tapi kiroah mengikuti riwayat dari aima yang ma'ruf. Al-muhim itu terkait wa abada at Dengan demikian Tawud Mengikuti lafat yang sebelumnya abad kalau dia abada ini takdirul ayah wa ja'ala minhum man abada tohut, maka tohut Mansu wa abada tohuta, wa ja'ala minhum man abada tohuta. tapi kalau kiraah ini abadnya sebagai fiil. Abad, abad atau abudi dengan domahnya ba atau sukunnya ba berarti dia isim sebagai mudof maka tohutnya sebagai mudof ilai maksur wa abdat tohuti atau wa abudat tohuti tergantung kiroah lafat yang sebelumnya. Ayat terdapat padanya beberapa faidah. Yang pertama membungkam lawan dengan sesuatu yang tidak bisa dia ingkari. Artinya dia pun mengakui dan tahu itu ada padanya. Suatu kejelekan atau suatu kemungkaran yang batin dibungkam dengan hal tersebut dijadikan argumentasi untuk membantah dia Dari mana itu diketahui bahwa Yahudi, Nasoro tahu bahwa dari mereka, dari leluhur mereka dulu ada yang memang Allah rubah menjadi monyet dan babi dan itu tidak mungkin mereka ingkari karena mereka tahu memang ada. Hanya Allah sebutkan kepada Rasulnya, Kul, katakan kepada mereka, Artinya kalau kalian wahai Yahud, wahai Nasara menuduh kami muwahidin, muslimin jelek, buruk bagian kami kesbahagiaan dan keuntungan dunia dan akhirat agama kami buruk siapa yang lebih buruk siapa yang lebih pantas untuk dikatakan buruk dan jelek kami atau kalian yang mana dari kalian ada yang Allah rubah menjadi monyet dan babi. Dan nah, itu nggak mungkin mereka ingkari. Oh, nggak ada, nggak ada dari kami yang dijadikan monyet babi. Nggak bisa mereka ingkari gitu karena memang ada dan mereka tahu. Dengan itu terbungkam mereka. Fabuhital ladhi kafar. Demikian berarti uh, perlu seorang alim atau talibul ilm mengetahui titik lemah lawannya. Poin-poin yang itu menjadi kelemahan pada lawannya, lawan bicaranya. Artinya dalam hal ini kamu harus tahu syubhat-syubhat mereka untuk membantah apalagi berhadapan dengan mereka untuk kamu balikkan kepada mereka dengan sesuatu yang mereka nggak akan bisa bantah dan terbungkam akan diam. Makanya tidak semua orang bisa atau boleh membantah menghadapi ahlul bid'ah, menghadapi ahlul syubuhat. Ungkamunya sifr, kamunya dalam keadaan kosong, momplong, nggak tahu mereka ini apa saja amunisinya, apa saja sobat-sobatnya. Sok berani kamu, ilmu kamu pun masih minim, ngadepi mereka, keluar sobat-sobatnya, kamu kualan, nggak bisa bantah. Mungkin sobat yang baru kali itu kamu dengar. Gelagapan kamu, waduh, ya apa ini? Tapi beda dengan seorang alim yang sudah tahu dan tahu kelemahannya bagaimana membantai itu secara ilmiah wahakadha makanya itu tugas orang-orang yang berilmu yang faham nah yang kedua bahwa manusia tidak sama balasan mereka di sisi Allah sesuai iman dan amal solehnya, seperti apa maksiatnya Allah tidak akan samakan muslimin kal fujar. Allah nggak akan samakan mukminin wal fasiqin Allah tidak akan samakan muslih minal mufsid yang berbuat baik yang membenahi memberi maslahat dengan orang yang merusak, membawa mafsadah. Tidak akan sama balasannya di sisi Allah. Wah kata ahlul iman, ahlul tauhid dengan Yahud, Nasara nggak sama balasannya di sisi Allah. Yang ini buruk Yahud, ahlul kitab. Yang ketiga penjelasan tentang besarnya atau sangat jeleknya Yahud sehingga bertubi-tubi berlapis hukuman Allah terhadap mereka laknat murka masakh dan dijadikan para penyembah tauhid Alhamdulillah ayat pula menunjukkan penetapan sifat ghadab bagi Allah. Bahwa Allah itu punya sifat marah, murka. Dalam Quran, dalam sunnah tersebutkan sifat ini terkadang dengan lafaz ghadab seperti ayat ini wa ghadiba alaihim terkadang tersebutkan dengan lafaz maknanya mirip serupa tersebutkan dengan lafaz apa ah nasitum murka tersebutkan dengan lafaz apa dalam Quran selain ghadab makat kata Allahu alaihi dengan makat kaburo maktan indallah antakulu ma la marah, murka. Terkadang pula tersebutkan dengan lafaz apa? Ya tulabul ilm. tersebutkan lafaz apa? Sukhut an sakhitallahu alaihim dalam sunnah wa sukhtullah fi sukhtil walidain murka Allah ada pada murka kedua orang tuamu. Orang tuamu murka padamu marah, berarti Allah pun marah murka padamu billah, Ghadab, makat, suhud semua ini menunjukkan adanya sifat murka pada Allah. Ahlul ta'til muawilah mengingkari kata mereka karena marah itu nggak mungkin bagi Allah karena itu perubahan emosional yang ada hanya pada makhluk. Perubahan kejiwaan. Layaknya kamu semula kamu tenang seperti ini, nggak ada apa-apa. Ridho. Tapi begitu kamu mendapati sesuatu yang memicu emosionalmu, lihat orang tuamu dicela atau siapa yang kamu cintai disakiti atau apalah, berubah terjadi perubahan dalam jiwamu. Gemuruh darahmu emosional, marah keluar marahmu. Berarti ada perubahan, ada gejolak dalam jiwamu dan itu mustahil bagi Allah kata mereka. Naam, mustahil bagi Allah karena kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Naam pada makhluk murka itu gejolak emosional, ada perubahan, ada ini. Tidak demikian dengan Allah, laisa kamiflihi syai' wa huwa samiul basir. Allah jauh lebih mulia, maha mulia, maha tinggi. Tidak sama dengan makhluknya. Tidak harus bagi Allah marah itu dengan gejolak, dengan perubahan dan lain sebagainya layaknya itu pada makhluk. Nah, ayat pula menunjukkan kekuasaan Allah. Dari mana diketahui? maha kuasanya Allah. Hah? Dari mana diketahui? Kudratullah ala kulli syaih Maha kuasa Allah atas segala sesuatu. Dari mana diketahui? Dengan merubah manusia menjadi monyet dan babi. Hanya Allah yang maha kuasa kekuasaan yang di atas segalanya bagi Allah nggak ada yang sulit nggak ada yang berat innama amruhu li syai'in idza arada lahu kun fayakun jadilah monyet jadilah babi jadi subhanahu wa ta'ala ayat pula menunjukkan bahwa balasan hukuman serupa atau dari jenis amal perbuatan orangnya min jinsil amal Yahud dan Nasara dirubah menjadi monyet dan babi karena monyet terutama makhluk binatang yang mirip sekali dengan manusia dalam ciptaannya, Ma'ruf lah antum tahu. Di mana Yahud melakukan perbuatan yang zohirnya sama atau boleh seakan secara zohir sekilas itu boleh benar padahal itu haram seperti tadi seakan-akan mereka ambil ikan hari Ahad kalau ditegur misalnya, kan hari Ahad kami ambil. Kami nggak melanggar, tapi pasang jala hari Jumat. Sekilas seperti boleh benar perbuatan mereka. Padahal itu haram, hila. Tahayul. Ngakali syariat. Makanya para ulama sendirikan bab hial. Hilah-hilah manusia untuk ngakali syariat seakan perbuatannya boleh padahal itu tetap melanggar syariat dan itu banyak termasuk ini contohnya juga muhallil orang yang menikahi wanita yang sudah ditalak tiga tapi dengan perjanjian sebagian mereka dibayar oleh suaminya yang pertama kamu nikahi fulana istriku ini bekas istriku tapi jangan lama-lama sebulan misalnya nanti kamu cerai karena disyaratkan oleh Allah boleh dinikahi setelah perempuan ini nikah lagi dengan lelaki lain hatta tangkiha zaujan ghairah dicerai sudah dengan alasan kan sudah nikah berarti boleh bagi dirinya untuk kembali lagi kepada si perempuan haram sekilas seperti boleh ini hial. hanya disebut dalam riwayat Taisil Musta'ar. Laki kedua tadi seperti kambing sewaan. Sekedar disewa sebentar kemudian dibayar. Banyak. Al-Muhim. Ini hila. Dalam jual beli banyak hila. Termasuk yang marak dilakukan orang sekilas seperti membantu. Padahal itu haram, riba. Dia seperti menawarkan jasa. Kamu butuh apa? Nanti saya bantu. Oh ya saya butuh kulkas misalnya. Ya khair. Ayo ke toko. Toko kulkas. Pilih kulkas mana yang kamu mau. Wah ini dua pintu saya suka merek ini. Tahu harganya ya itu 5 juta 500 misal. Tahu harganya ya? Tak beli. Dia beli 5 juta 500 kirim ke rumahnya orang itu, Pak. Dikirim. Nanti kamu bayar ke saya 7 juta Bukan riba ini, tapi kan saya membelikan maunya dia saya beli dengan harga 5 juta setengah, kemudian saya jual ke kamu 7 juta, kan boleh saya ngambil untung. Seakan boleh kan sekilas. Padahal itu riba. Karena dia dari awal nggak ada niat membeli barang ini. Beda dengan penjual yang memang niat beli barang dia beli, yang dijual laku nggak laku ya itu tanggung jawab dia. Al-muhim ini hila. Seperti itu Yahud perbuatan mereka seakan benar ngambil ikan hari Ahad padahal itu dilarang. Maka dibalas oleh Allah dengan hukuman yang setimpal sama. Dirubah ciptaannya seakan seperti manusia, monyet, padahal bukan. Binatang yang terhina dan tercela sama seperti perbuatan mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu ayat. Demikian pula Yahud mereka dijadikan orang yang menyembah tauhid karena demikianlah kenyataannya mereka taati syaitan dalam bermaksiat kepada Allah dalam kemusyrikannya tidak taat kepada Rasul, tidak beriman kepada Rasul, bisikan syaitan kepada mereka dan ditaati. Maka dengan itu mereka menyembah dan beribadah kepada syaitan. Abadat tauhid. Benar-benar Allah jadikan itu ada pada mereka. Itu beberapa faidah Sebagian dari ulama tafsir nukta sedikit terakhir Menyebutkan bahwa Allah sebutkan dalam ayat ini Man la'anahullah yang dilaknat Allah wa ghadiba alaihi dimurkai oleh Allah lafadznya mufrad la'anahu ghadiba alaihi satu tiap orang individu dimurkai Allah dilaknat wa ja'ala hum qiradat wal khanazir ketika Allah sebutkan masakh Allah sebutkan domirnya jama, wa ja'ala hum monyet dan babi. Artinya Allah dalam ayat tidak menyebutkan waja'alahum qiradah wal khanazir. Kenapa? Karena kalau laknat dan juga godop murka dan laknat Allah ini menyeluruh kepada mereka. Masing-masing kena laknat, masing-masing kena murka Yahuda Nasara ini. Tiap dari mereka kena tanpa terkecuali. Adapun masakh wajah ja'ala minhum kira wal khanazir karena tidak semuanya. Tidak semua Bani Israel Yahud dan Nasara dimasak oleh Allah menjadi monyet dan babi, tapi sebagian dari mereka yang Allah masak menjadi monyet dan babi. Maka ini lafta dari tingginya sastra dan bahasa Quran. Dibedakan karena memang seperti itulah kenyataannya. Wafakallahul jami' lima yuhibbu warda. salatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahirabbil alamin.